Halo Pak Adi. Halo. Iya silakan Pak. Ah, ini menunjukkan bahwa ah, hukum di Indonesia itu sudah mulai bobrok. Itu karena saya kepercayaan dari yang punya kasus kita percaya sama yang hakim hakim pengadilan. Gimana mau bisa percaya? Karena dia semestinya yang ma yang benar dibikin yang salah. Jadi menunjukkan bahwa hakim dan hukum di Indonesia itu sudah sudah bobrok kita lihat aja kasus per kasus senturi kasus eh, itu apa gayus kasus apapun nggak ada eh, penyelesaian sampai sekarang mas Rudin pun nggak ada penyelesaian gitu kita kita ambil contoh yang katanya kita gitu aja deh ya makasih halo Pak Dibio ya selamat siang Pak ya silakan Pak menurut kami gini Pak ya itu salah satu diantaranya bahwa proses ganti rugi terlalu rendah Pak ya sehingga yang punya tanah itu merasa dirugikan gitu Pak karena dia nggak puas, makanya dia terus mengadukan banding terus sampai Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai petinggi yang tertinggi sekalipun gitu Pak. Jadi sampai Mahkamah Agung dan sebagainya. Karena sini sepertinya mereka juga mengganti rugi semau-maunya dengan mengkorupsi uang yang seharusnya diterimakan pada mereka gitu Pak. Itu yang jadi masalah. Jadi oleh karena itu ganti rugi itu sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah langsung lewat Departemen Keuangan, nggak melalui tangan-tangan calon-calon Departemen itu. KPU, nah, UK Perhubungan, ke entah Departemen apa gitu. Langsung keuangan yang mengganti berdasarkan eh, harga tanah, kalau misalnya dia nggak puas bisa melakukan apa namanya negosiasi dengan Departemen Keuangan langsung gitu Pak. Jadi tidak ada pemotongan-pemotongan maupun calon-calon tanah segala, segala macam. Otomatis mereka nggak akan menaik banding seperti itu gitu, Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didio. Pak Arifin, halo. Ya, halo. Silakan Pak. Uh, kalau menurut saya Pak, nanti kalau undang-undang itu memang disahkan, nanti kita akan kesulitan dalam membuat infrastruktur ya. Jadi itu terus terang menurut saya kita menghambat ya. Mestinya sih kita belajar dari negara lain ya. Namanya untuk pembangunan, apalagi untuk sarana umum itu harus ada perlakuan khusus. Jadi kalau namanya walaupun tanah itu sejengkal, memang rakyat itu memang punya hak ya. Tetapi negara itu punya visi lebih jauh ke depan untuk rakyat banyak. Dan menurut saya sih mestinya ada perlakuan khusus. Jadi tidak bisa hanya di pengadilan. Nanti kalau saya nggak bisa bayangin, kalau dipermasalahkan, kalau sampai mahkamah, mahkamah agung bisa bertahun-tahun. Itu akan menghambat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Iya, Bapak silakan komentarnya Pak. Ya, <clears throat> jelas itu akan akan akan akan tidak mempermudah proses pembebasan tanah ya karena menurut saya kalau pembebasan tanah untuk kepentingan umum cukup dengan dengan eh, dengan ini ya dengan keputusan perpres atau kepres atau apa namanya jadi dia tetapkan saja nilai ganti rugi untuk kepentingan pembangunan untuk pembebasan tanah adalah dua kali NJOP misalnya tidak ada tawar menawar udah SK keputusan、uh, eh, presiden atau apa、uh, eh, yang mengatur itu baru bisa jalan kalau dimungkinkan untuk untuk orang itu apa namanya keberatan dan dia sengketa pengadilan wah itu bisa lama prosesnya -hmm. hmm, hmm. jadi menurut saya tetap tetapkan dengan eh, ganti rugi untuk pentingan umum misalnya dua kali yang GOP atau apa kan jangan jangan dirugikan nilai di atas harga pasar 20% atau 10% gitu terima kasih baik terima kasih Pak Adi